Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang merangkahkan kakinya menuju ke majlis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Wa majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alihim mustaqina wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum al malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka saling membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dan rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengeliling mereka. Dan Allah pun memuji mereka di kalangan mereka yang ada di sisinya. Inilah pujian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada mereka yang ingin menuntut ilmu agama bagi mereka yang berkumpul di suatu majelis dalam rangka menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dengan sebuah bulan yang maha suci atau sebuah bulan yang suci, sebuah bulan yang penuh berkah dan kebaikan ini. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan yang suci, bulan yang berkah, tidaklah bisa mensucikan orang yang hidup di dalamnya. Kecuali kalau orang yang hidup tersebut betul-betul menggunakan bulan itu untuk kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang hidup di bulan yang suci, dia tidak akan bisa mensucikan dirinya kecuali dengan amal ibadah, kecuali dengan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana contohnya orang yang tinggal di kota suci, di kota Mekah misalnya, tidak akan mungkin kota tersebut bisa mensucikan orangnya kecuali orang tersebutlah yang bisa mensucikan dirinya. Makanya Allah berfirman, Fat aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, yang mensucikan hatinya. Eh bukan kota yang mensucikan orang yang tinggal di dalamnya, namun orang itulah yang bisa mensucikan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, masyarakat muslimin, ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, di bulan Ramadan pada tahun ini kita jadikan sebagai ajang untuk saling tawasobis hati haqqi wa tawassul saling nasihat nasihat di atas kebenaran untuk berlomba-lomba melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita yang mungkin kita tidak akan bisa menemukan kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seorang muslim dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kepadaku. Di antara bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Namun tidak cukup kita hanya sekedar melaksanakan hal tersebut. Ada suatu hal yang diperintahkan oleh Allah juga, yaitu belajar, yaitu menuntut ilmu tentang bagaimana cara puasa yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Imam Ahmad rahimahullah taala seorang imam ahli sunnah menyebutkan menjelaskan tentang hadis tersebut beliau mengatakan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Contoh misalnya masalah sholat. Kita diperintahkan untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Namun bagaimana kita bisa melaksanakan sholat tanpa menuntut ilmu dahulu? Tanpa belajar dahulu bagaimana? Tata cara sholat Rasulullah SAW. Wasallam. Demikian pula dengan masalah masalah puasa. Tidak akan mungkin puasa kita bisa baik, bisa diterima oleh Allah kalau kita tidak mau mencontoh puasanya Rasulullah SAW. Wasallam. Rasul SAW pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahwaradun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Ruki kita berpuasa, ruki kita melaksanakan sholat, kalau tidak mencontoh Rasulullah Wasallam, Karena memang diantara makna syahadat anna Muhammad Rasulullah kita bersahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah bukan hanya sekedar kita bersahadat seperti itu saja namun ada konsekuensinya, yaitu kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar masalah akhlak, namun demikian juga masalah ibadah. Harus kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan. Karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita Islam. Beliau yang paling tahu tentang Islam maka kita belajar dari dari beliau. Dengan apa? Membuka hadis-hadis beliau, membaca hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Rasul SAW menyebutkan kepada kita sebuah hadis sebagai peringatan bagi kita bersama. Rubba sa'imin laisa min siyamihi illa wal Kata Nabi SAW, berapa banyak orang berpuasa, namun tidaklah dia mendapatkan kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Dia salah dalam melaksanakan ibadah puasanya. Oleh karena itulah, ikhwan fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, kita di sini bersama-sama belajar tentang bagaimana tata cara puasa Rasulullah SAW. Ini bukan suatu yang remeh, suatu hal yang besar. Ya. Satu bulan penuh kalau kita berpuasa namun tidak diterima oleh Allah sia-sia tidak ada gunanya puasa kita padahal kita sudah lelah capek melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya di sini kita menuntut ilmu. Ini adalah kewajiban kita bersama. Menuntut ilmu seperti ini bukan suatu yang mustahab, yang boleh ditinggalkan, suatu hal yang wajib. Itu adalah perintah Rasulullah SAW. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yaitu diantaranya menuntut ilmu bagaimana tata cara berpuasa menurut Rasulullah SAW. Di sini yang akan kita jadikan panduan adalah sebuah buku yang berjudul Siam Ramadan, ya puasa Ramadan yang dikarang oleh seorang alim yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Muhammad bin Jamil Zainu adalah seorang guru di Jalil Hadis Al-Khairiyah di Mekah Al-Mukarramah dan sekaligus beliau adalah seorang murid senior Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani, seorang ahli hadis yang telah meninggal kurang lebih tujuh tahun yang lalu. Syekh Muhammad bin Jamil Zeno, Alhamdulillah masih hidup di kota Mekah dan Alhamdulillah beberapa kali kita pernah bertemu dengan beliau dan berkunjung di rumah beliau. Dan buku ini sangat bagus dan sangat ringkas untuk dikaji. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Namun tidak semuanya kita yang kita baca, sebagian saja kita baca dan kita jelaskan nantinya. Yang pertama, ikhwani wa akhwati rahmani wa berkaitan dengan masalah apa itu puasa, definisi puasa dan apa hukum puasa. Ini semua ini kita sampaikan kalau yang sudah tahu ini sebagai meraja untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah diperoleh. Adapun yang lainnya mungkin untuk betul-betul mendalami tentang masalah puasa ini. Yang pertama, asom definisinya adalah menahan diri dari makan dan minum serta jima bersetubuh dan hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari menahan diri dari makan dan minum serta dari al serta hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di sini dikatakan dengan niat ibadah ya karena sebagian aja ya yang menahan diri dari makanan minum dan dari halal tersebut cuma bukan karena ibadah seperti ya, contohnya ketika orang mau dioperasi disuruh untuk berpuasa itu bukan puasa yang dimaksud dalam dalam pembahasan sekarang ini puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang disyariatkan oleh oleh Islam. Adapun yang dilakukan sebelum operasi adalah sesuatu yang mubah, dibolehkan saja apalagi dalam rangka untuk kemaslahatan, kebaikan atau kesehatan si pasien. Kemudian hukum puasa sudah kita ketahui bersama yaitu hukumnya wajib fardu ain bagi siapa? Bagi setiap muslim yang balik, yang sudah balik, kemudian akil, orang yang berakal, ya, bukan orang yang gila. Qadirin alehi yang mampu untuk berpuasa dan mukim. Ini syarat orang yang berpuasa. Seorang muslim kemudian karena orang kafir tidak diwajibkan meskipun dia melakukan hal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya orang kafir, orang Kristen misalnya ikut-ikutan puasa Ramadan tidak sah sholat tidak sah puasanya. Karena Allah berfirman, "Lau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik sedikit saja akan dihapus semua amal ibadah mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal mereka orang-orang kafir seperti debu yang bertebangan. Tidak ada manfaat ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya syarat orang berpuasa muslim, orang yang muslim yang bersyahadat la ilaha wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kedua orang balik, anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa namun kalau dia berpuasa tetap ya dibolehkan, tidak dilarang. Kemudian yang ketiga syaratnya anak akil. Orang itu berakal, bukan orang yang yang gila. Orang gila tidak diwajibkan dia ber, berpuasa. Kemudian yang keempat, yang mampu, artinya mampu jasmaninya, mampu untuk berpuasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari orang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian an mukim, orang yang tinggal di kotanya, tidak musafir, musafir nanti kita akan jelaskan dibolehkan untuk dia tidak ber, berpuasa. Ini syarat atau lima syarat bagi orang yang berpuasa. Kemudian wajib alal mar'a an intaurat minal haid wa Kemudian ada syarat lagi khusus bagi wanita, ya. Syarat yang keenam khusus bagi wanita yaitu dia suci dari haid dan dan Orang yang sedang haid dan nifas diharamkan untuk ber, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi khusus untuk perempuan ada syarat yang keenam yaitu dia suci dari haid dan nifas. Kalau dia berpuasa pada waktu haid dan nifas maka tidak sah ya, puasanya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu diketahui dengan cara melihat hilal. Ya. Apapun menggenapkan bulan Sa'ban 30 hari apa dalilnya? Apa dasarnya? Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian kalau sudah melihat hilal dan beridlah. Artinya mulailah dengan sholat id kalau kalian melihat hilal. Hilal yaitu awal bulan. Jadi puasa Ramadan ditentukan dengan hilal, dengan melihat hilal. Sebagaimana dahulu pada zaman Nabi SAW, datang seorang Arabi, orang Badui, dia mengatakan saya telah melihat hilal. Maka Rasulullah pun menerimanya. Ini yang pertama, harus dengan hilal. Sumul ru'yati. Kemudian, in humma alaikum fa'akmilu iddat sya'ban salatina Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian terhalang melihat hilal karena awan, maka genapkan bulan Syaban menjadi 30 hari ya tanggal 29 Syaban kemudian hilal. Kalau tidak ada, kalau nggak kelihatan, maka dikenapkan 30 Syaban kemudian satu atau hari berikutnya satu Ramadan sudah masuk. Ini cara menentukan Ramadan. Tidak ada dalam Islam menentukan bulan Ramadan dengan hisab perhitungan falak. Ini tidak tidak dibenarkan dalam Islam. Harus langsung melihat hilal pada tanggal 29-nya atau kalau memang tidak bisa melihat dikenapkan 30 30 hari. Seperti tahun ini kita digenapkan 30 Syaban. Ya. Karena pada tanggal 29 kemarin, pada 29 Syaban tidak ada yang melihat hilal maka digenapkan menjadi 30 Syaban. Ini adalah cara yang disyariatkan oleh Islam oleh Rasul SAW untuk seorang menentukan tanggal atau waktu mulainya bulan Ramadan. Demikian juga nanti pada Syawal, ya pada bulan Syawal itu penentuan bulan Syawal ditentukan dengan melihat hilal. Karena Nabi asal mengatakan wa aftiru li beriftarlah kalian. Lakukanlah salat Id ataupun Idul Fitri dengan melihat hilal, bukan dengan hisab, penentuan hitung-hitungan tidak, dengan melihat langsung ru'yatul hilal. Ini yang disyaratkan oleh oleh Islam. Hisab yang menghitung dan sebagainya tidak ada syariatnya di dalam di dalam Islam. Kemudian kalau seseorang itu sudah mengetahui bahwasanya besok itu tidak puasa, maka malam harinya dia wajib untuk niat berpuasa di bulan Ramadan. Seperti ya. sekarang misalnya, ya kita sudah masuk bulan Ramadan, ya kalau bisa malam-malam hari ya, itu kita wajib untuk berniat berpuasa. Karena kalau tidak, tidak sah puasa kita. Nabi mengatakan innamal amalu binniat. Amal itu tergantung dengan dengan niatnya. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man lam yubaiti siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menyiapkan untuk berpuasa pada malam harinya, tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Contoh misalnya, ada seseorang dia kebiasaannya tidak berpuasa. Ya. Cuma hidayah Allah datang kepadanya untuk dia berpuasa pada waktu pagi hari seperti ini. Ya, pada waktu ya dia bangun tidur sudah jam 8. Ya, dia pada malam hari tidak berpuasa, tidak berniat untuk berpuasa. Karena dia tidak terbiasa untuk puasa. Namun pagi hari dia mendapat hidayah untuk melaksanakan puasa. Sudah jam 8 misalnya seperti sekarang. Kemudian dia berpuasa sampai tenggelam matahari. Ini dikatakan para ulama tidak sah puasanya. Karena apa? Pada malam harinya dia tidak ber berniat. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak meniatkan puasanya sejak malam hari, maka tidak sah puasanya. Eh percuma. Makanya perlu kita belajar apakah niat itu merupakan suatu kewajiban atau atau tidak. Ini yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Dan niat tersebut cukup hanya dalam hati. Ya, tidak perlu untuk diniatkan dengan jahat, dengan keras. Mengatakan nawaitu an asuma Ramadan atau usolli. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Ya, istilah nawaitu atau usolli itu tidak ada entah dalam sholat ataupun dalam dalam puasa. Ya Rasulullah SAW orang yang paling tahu tentang ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, namun tidak pernah diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sebelum sholat usolli atau sebelum puasa mengatakan nawaitu. Ini tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan iya wa umur. Hati-hatilah kalian dari hal-hal baru dalam agama. Artinya jangan kalian membuat hal-hal baru dalam agama. Jangan membuat ajaran baru. Ya. Islam telah sempurna. Allah berfirman, Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, Islam sudah sempurna. Masalah salat telah dijelaskan semuanya oleh Rasul SAW. Masalah puasa telah dijelaskan oleh Rasul SAW secara sempurna. Ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Di antara juga masalah niat puasa. Rasul niat dalam puasa, namun tidak pernah diajarkan untuk kita mengeraskan niat kita dalam berpuasa. Cukup niat itu di dalam di dalam hati. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Adapun masalah keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa di bulan Ramadan ini sangat amat banyak di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an karena merupakan kitabullah, merupakan kalamullah, firman Allah yang paling mulia, maka bulan di mana diturunkannya itu adalah bulan yang sangat sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Bagaimana juga firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada pada malam Lailatul Al-Qadar, yaitu pada bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan bulan itu merupakan bulan yang yang paling mulia. Di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah atau pelajaran. Yang pertama, bahwasanya bulan atau Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kata Nabi Asalam adanya pada 10 hari terakhir. Ya, makanya Nabi Asalam ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan cara etika berdiam diri di masjid tidak keluar kecuali kalau ada keperluan ya, mulai pagi sampai 10 hari terakhir sebelum uh, pada malam malam Id baru keluar dari dari masjid mencari Lailatul Al-Qadar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa saya turunnya Al-Qur'an uh, itu bukan pada tanggal 17 Ramadan seperti yang diyakini sebagian kaum muslimin. Apalagi kemudian diadakan peringatan-peringatan eh, nuzul Quran dan lain sebagainya. kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW tidak ada seperti itu. Ya, peringatan nuzul Quran eh, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Padahal Rasulullah adalah orang yang paling mengagungkan Al-Quran, yang tahu tentang Al-Quran, tahu bagaimana menghormati Al-Quran. Namun tidak pernah beliau mencontohkan kepada kita peringatan-peringatan tersebut. Karena Al-Quran diturunkan, itu yang pertama tujuannya untuk kita baca. Waratilil Quran tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Kemudian Nabi juga mengatakan, Iqra Al-Quran, fa'inau yati yawmal qiyamah syafi'ani ashabi. Baca Al-Quran karena dia akan datang kepada orang yang membacanya sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Kemudian yang kedua untuk dipelajari isinya. Kita Ditadaburi isinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala bin akwaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabbur isi Al-Qur'an? Apakah di dalam hati mereka ada kuncian? Al-Qur'an untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, sebagai petunjuk, ya. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi lanjutannya Linat. yang diturunkan di bulan Ramadan untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Ya kita jadikan Al-Quran sebagai undang-undang kita. Sekali lagi Al-Quran diturunkan yang pertama tujuannya untuk dibaca. Yang kedua untuk dipahami isinya dan yang ketiga untuk jadikan atau diamalkan isinya. Bukan untuk diperingati hari lahirnya atau hari turunnya Al-Qur'an. Ya, ini semuanya menilang pada kita tidak perlunya untuk kita mengajarkan peringatan tersebut. Cukup bagi kita mempelajari Al-Quran, itulah cara kita mengagungkan Al-Quran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan atau mungkin di antara pelajaran yang bisa dipetik dari dari ayat tersebut bahwasanya in anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami kata Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan atau pada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya. Kata ulama ini dari dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Allah bukan di mana-mana. Bagian orang mengatakan Allah di mana-mana. Namun kata Allah tidak. Allah ada di atas langit. Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya. Kalau di mana-mana berarti Allah bukan di, di atas. Namun bersama kita di mana-mana. Allah berada di atas, di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana firmannya Ar-Rahmanu al Allah yang maha penyayang bersemayam di atas di atas ars Ketika seorang budak perempuan ditanya oleh Rasul SAW, Wasallam, Allah, di mana Allah? Dia menjawab sama Allah di atas, di atas langit. Allah bukan di di mana-mana. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahmatullah, Nabi SAW juga menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sabda beliau, Ida dakhala Ramadan, abu Abu sama wa Abu abu jahannam wa sulsilatis syayatin." Ya, apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu langit atau dalam riwayat lain dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahanam atau pintu neraka dan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keutamaan bulan bulan Ramadan. Mungkin sekilas kita akan bertanya, kalau setan-setan itu dibelenggu, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang berbuat maksiat? Dijawab oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bahwasanya yang dimaksud setan halal di sebagian daripada setan-setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semua asyayatin. Kemudian juga banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya sekedar godaan dari setan, namun terkadang di dalam dirinya ada an al amara bisu, ya, jiwa manusia itu ada bekal untuk dia berbuat kejelekan. Meskipun ada setan, terkadang jiwa itulah yang membuat manusia bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ataupun keutamaan-keutamaan puasa. Namun itu kita cukupkan apa yang kita baca tadi. Masih hal, masih ada hal yang sangat lebih bermanfaat lagi untuk kita jelaskan di sini. Yang pertama, wajib buka Ramadan. Ya, di antara hal yang perlu kita bahas juga tentang kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan. Karena sebagian kaum muslimin menangka atau meyakini bahwasanya kewajiban dia di bulan Ramadan hanyalah berpuasa, tidak yang lain. Ya, maka kita perlu tahu ketahui apa yang perlu kita jalankan ketika kita tidak masuk di bulan Ramadan. Yang pertama, tetap seorang muslim rajin untuk menjalankan sholat lima waktu. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan di antaranya untuk menggunakan bulan Ramadan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dengan puasa, namun ibadah-ibadah yang lainnya masih banyak yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di bulan di bulan Ramadan. Di antaranya tetap menjaga sholat lima waktu, terutama bagi kaum laki-laki. Kewajibnya dia untuk melaksanakan sholat lima waktu tersebut di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Bahkan pendapat ulama yang paling kuat mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid berjamaah itu wajib bagi kaum pria. Ya. Apa dalilnya? Mereka membawakan di antaranya ayat Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atu zakah warka'u ma'ar wafiin Kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa artinya? Artinya sholatlah berjamaah dengan dengan kaum muslimin. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana Rasul SAW dan para sahabatnya. Rasul SAW pernah mengancam untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ini juga menunjukkan kewajiban orang itu berjamaah atau sholat berjamaah di masjid lima waktu. Ini bagi kaum kaum beri. Kemudian juga pernah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya itu buta. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, kalau pada malam hari, ya, rumah jauh dari masjid. Aku tidak memiliki penonton yang menuntunku ke, ke masjid. Apakah aku dibolehkan untuk sholat di rumah? Rasulullah pun mengatakan ya. Kemudian sebelum dia pulang, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Apakah engkau mendengar azan? Kata Abdul mengatur ya aku mendengar azan, maka pak ajib, maka datanglah ke masjid. Orang yang buta pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke masjid, apalagi yang tidak buta. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwasanya pada waktu jihad, pada waktu perang, tetap orang-orang yang berjihad diperintahkan untuk sholat berjamaah yang dinamakan sholatul khauf. Ya. Dalam keadaan genting pun Allah masih memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah apalagi dalam keadaan yang tenang. Maka tanpa ulama lebih diwajibkan lagi untuk mereka ber, e, melaksanakan sholat berjamaah di, di masjid. Apalagi kalau kita ketahui ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah tentang utama sholat berjamaah di masjid. Ya. Kata Rasulullah bahwa sholatul di afdal min sholati ahadikum wahdahu bisa bisa wa darajah. Kata Nabi sallallahu bahwasanya kalau berjamaah lebih afdal dari saat sendirian dengan 27 derajat. Utama sangat besar. Kita melangkahkan kaki satu langkah saja dihitung pahala dan bisa menghapuskan dosa kita. Apalagi kalau ribuan langkah. Sangat besar pahalanya. Mengapa kita melupakan utama seperti ini? Maka kalau misalnya kita sekarang ini masih besok belum bisa menjalankan setelah berjamaah di masjid khususnya bagi kaum pria ya maka bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai awal untuk kita menekuni ibadah yang satu ini sholat berjamaah di di masjid lima waktu subuh duhur asar sampai isya ini utama yang besar bahkan kata para sahabat Rasulullah tidaklah kami melihat seorang munafik kecuali dia selalu meninggalkan sholat berjamaah di di masjid ya, salah seorang dari sahabat kalau memang sakit betul terkadang masih kepingin untuk sholat berjamaah Sampai kata para sahabat, ada salah seorang di antara kita dipapah, artinya dituntun dengan dua orang karena dia tidak bisa melangkah sendiri ke masjid, dituntun dua orang untuk sholat di masjid. Karena apa? Takut jangan sampai ada kemunafikan di dalam di dalam hatinya kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Eh, maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai awal untuk kita membuka lembaran hidup baru dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya kewajiban kita di bulan Ramadan juga adalah betul-betul menjaga puasa kita. Ya, betul-betul menjaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita ternodai. Jangan sampai puasa kita terkulangi pahalanya karena perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan kita mengucapkan ucapan dusta atau menghibah ngerasani orang tanpa hak atau mendolimi orang, eh maka sangat disayangkan sekali. Mungkin suatu saat ya pahala kita akan diberikan kepada orang tersebut tanpa kita sadari. Ataupun juga pahala ibadah kita sangat berkurang karena adanya kemaksiatan yang kita lakukan. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lil hajatun min an yada ta'ama wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka tidak butuh Allah untuk dia meninggalkan makanan ataupun minuman. Allah nggak butuh dengan orang yang bermaksiat ketika dia ber, berpuasa. Maka jaga ya, perbuatan-perbuatan kita, akhlak kita dari hal-hal yang bisa mengurangi ibadah puasa kita ataupun yang merusak ibadah puasa kita. Oleh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi juga bersabda seperti yang kita sampaikan tadi, kamil sha'imin laisa min lahum siyami ila dhamma. Eh, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa dahaga atau lapar saja. Kenapa? Perbuatannya banyak yang melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga puasanya itu tidak bermakna. Ya, seorang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar menanti dari makanan dan minuman, namun meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Laisa siyamu min al-akli wa syurbi, inna siyamu min al-lagwi wa rafati." Kata Nabi Sallam puasa itu bukannya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Namun puasa itu menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan dari hal-hal yang keji. Artinya dari hal-hal yang, ber, yang berbau maksiat atau dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi mengatakan min husni Islam mar'i tarkuhu ma Termasuk kebaikan seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Mungkin ya sekarang fasilitas permainan sangat amat banyak sekali. HP itu banyak sekali banyak macam apa permainan game dan sebagainya. Mungkin mulai subuh sampai zuhur main game, sampai lagi teruskan lagi. Sia-sia puasanya. Ya bukan itu makna puasa. Ya, bulan Ramadan, bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Al-Qur'an, maka disunahkan kita, untuk kita banyak membaca Al-Quran al kiri daripada kita membuang-buang waktu tanpa tanpa ada hasilnya apalagi mubazir membuang listrik dan sebagainya ya, lebih lagi hal tersebut sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu halal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kewajiban seorang muslim dikala berpuasa menjaga salatnya menjaga puasanya dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya kemudian diantara sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama as-sahur. Makan sahur. Ya, makan sahur merupakan suatu yang dicaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada di antara kita karena kuat yang mengatakan nggak perlu saya sahur. Ya, ini dia benar. Ya, karena sahur termasuk sunnah Rasul SAW yang tugas kita untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Terlebih lagi Rasulullah SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Ya, di antara barokahnya kita mendapatkan pahala dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga Nabi mengatakan perbedaan antara sahur kita dengan sahur orang-orang ahli kitab itu adalah makan sahur. Ya bedanya puasa orang ahli kitab dengan puasanya orang Islam adanya makan as-sahur. Ini suatu hal yang besar. Ya, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir yaitu makan sahur Kemudian kapan makan sahur yang paling baik? Rasulullah mencontohkan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya antara sahurnya Rasulullah SAW dengan azan subuh itu sekitar bacaan 50 ayat. Ya kalau kurang lebih setengah jam paling banyak. Ya. Itu sebetulnya yang paling bagus. Dan sahur itu diakhirkan ya mau mendekati azan asubuh bukan seperti yang jauhkan sebagian kamu muslimin jam satu sudah bah, sudah sahur eh, nanti ada tidur kemudian lewat ya, setelah subuhnya tak setelah subuh sampai jam tujuh mungkin baru bangun ini tidak benar nah, makanya diantara faedah kita mencontoh sunnah Rasulullah itu diantaranya tadi eh, bisa kita kalau sudah dekat dengan eh, waktu subuh setelah kita sahur kita bisa melakukan tasawuf ber, berjamaah tidak terlalu jauh dari azan asubuh subuh Kemudian juga yang perlu kita sampaikan sekarang banyak istilah yang baru di dalam kaum, kaum muslimin. Di antaranya istilah imsak. Sebelum 10 menit atau 5 menit ya, ada subuh sudah dilarang kaum muslimin untuk apa? Makan dan minum. Ya, diumumkan waktu imsak dilarang untuk makan dan minum. Padahal tidak benar dalam Islam. Ya, Waktu sahur itu ada sampai terbitnya fajar atau adanya adzan subuh ketika fajar telah terbit. Apa dasarnya? Nabi SAW Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi al fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam daripada al-fajr. Artinya makan dan minum sampai fajar sudah sudah sudah apa sudah tiba. Bukan 10 menit sebelum fajar terbit kemudian dilarang juga. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, tidak sami adukum meja wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu." Kata Nabi SAW, Barang siapa di antara kalian yang sudah mendengar azan, kemudian secangkir air itu ada di tangannya, jangan dia letakkan, namun harus dia apa? Habiskan. Hatta ya fi sampai dia menghabiskannya. Padahal sudah mendengar apa? Azan. Namun apa? Kalau gelas sudah di tangan, jangan kemudian lari ke meja ngambil enggak, enggak dibolehkan. Yang dibolehkan itu kalau gelas sudah apa? Dari tangan, itu boleh. Ini meskipun sudah ada azan, tetap diminum. Itu dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW berbicara bukan dari hawa nafsunya, namun dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita, kita pegang itu adalah ajaran Rasul SAW. Ya, ini menunjukkan kepada kita ketidakbenaran waktu imsak sekarang ini. Ya, waktu imsak sebetulnya waktu imsak, artinya imsak itu menahan diri. Ya, waktu imsak yang benar itu pada waktu adzan subuh. Sudah ada subuh baru berhenti. Kalau belum ada subuh, boleh kita apa? melaksanakan. Di antara kemadaratan atau dampak negatif imsak yaitu diantaranya kalau seandainya seorang itu terlambat untuk ber, ber, uh, bersahur, ya. kemudian ada penguat insaf, kemudian dia apa? Akhirnya nggak makan dan minum. Padahal sahur itu apa? Disunahkan oleh Rasul. Padahal masih ada waktu untuk dia apa? Minum walaupun ya uh, sedikit saja. Sekali lagi, Islam agama yang rahmat, kasih sayang, tidak melarang sesuatu ya kecuali pada tempatnya. Sahur dibolehkan sampai adzan terbenar ataupun terbitnya al-fajar. Kemudian yang berikutnya di antara yang disunahkan di dalam puasa adalah berbuka dan menyegerakan dalam berbuka puasa. Nabi SAW mengatakan, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata para ulama, ini sesuatu yang sangat remeh sebetulnya. Ya, menyegerakan untuk berbuka puasa. Namun kata Nabi SAW, ini menyebabkan umat Islam menjadi jaya. Ini menyebabkan, menyebabkan umat menjadi mulia. Ya. Menyegerakan berbuka sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para sahabat Rasul SAW karena mereka adalah orang yang paling antusias, yang paling semangat dalam menegakkan sunnah Rasul SAW. Meskipun dalam hal yang sepele, mereka pun di, dijayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka pun bisa menegakkan Islam di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun kebalikannya kaum muslimin sekarang ya merasa itu sesuatu yang sepele akhirnya dapat ditinggalkan. Ya Jangankan yang remeh, yang besar pun terkadang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, kesyirikan merajalela, ya, kebitahan merajalela, kemaksiatan merajalela, maka mana mungkin Islam jadi jaya kalau seperti ini umat umat Islam keadaannya. Namun pada zaman Rasul SAW, para sahabat Rasul SAW adalah orang yang paling antusias menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh maka mereka pun dijadikan jaya oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud Beliau mengatakan, tidak tabayatum bil wa khutum aznab al baqar wa raditum bil wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dzullan la yanji'u hatta tarju ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba dan kalian sama dengan pertanian dan peternakan dan kalian meninggalkan jihad sabilillah Allah akan menimpakan kehinaan kepada diri kalian dan Allah tidak akan mengentas kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada ajaran agama kalian. Ya. Umat sekarang dihinakan oleh orang kafir. Ya. Maka obatnya, solusinya kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kembali untuk menghidupkan sunnah Rasul SAW. Tidak akan mungkin tegak khalifah di muka bumi ini kalau kaum muslimin masih meremehkan sunnah Rasul SAW. Ya, di dalam masalah eh, berbuka saja itu merupakan sebab umat menjadi jaya. Kata Nabi SAW, La yazal nasu bikhirin ma'ajal sitra. Senantiasa umat menjadi baik, menjadi jaya, menjadi mulia, selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa. Tidak menunda-nunda. Kemudian Nabi SAW mencontohkan kepada kita yang paling baik, ya untuk kita berbuka puasa itu sebetulnya dengan rutop. Ya, rutop itu kurma yang masih ya tidak eh, separuh matang, setengah matang. Itu rutop. Itu yang pertama kali di makan oleh Salam ketika berbuka puasa. Itu yang paling baik. Kalau ya kalau mungkin diperinci lagi dalam segi kedokteran, kesehatan itu sangat bagus. Makanya Salam memberikan apa? Tahni kurma, yaitu memberikan uh, resapan air untuk anak yang baru baru lahir. Karena itu bagus untuk pencernaan anak tersebut. Ini dalam segi kesehatan apalagi kalau kita tahu itu adalah sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, namun kalau sebagai kita, alhamdulillah ya, sebagai kita sudah tahu pertama kali berbuka takjil dengan apa? Dengan kurma. Namun terkadang sekarang banyak diganti dengan yang lainnya, dengan roti dan sebagainya. Padahal yang paling baik dan itu adalah sunnah Rasulullah yang paling pertama kita makan pada waktu berbuka kurma itu kalau kalau ada. Namun tradisi Jawa lain yang pertama kali disantap kolak. Ini ini tidak ada masalah sebenarnya cuma yang abdal seperti Rasul Rasulullah ya kurma itu kalau memang ada. Kemudian karena Nabi telah diantara waktu yang mustajab untuk di untuk orang itu berdoa kepada Allah pada waktu orang itu mau berbuka. Ya, ya kalau orang itu mau berbuka puasa sebelum adzan misalnya, itu dia berdoa termasuk doa yang mustajab. Nabi mengatakan salasun la turaddu da'watuhum. Ya, tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya yaitu as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia mau berbuka. Kemudian apa yang diucapkan apabila dia sudah berbuka puasa yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallam zahabaz zama'u wabtalatil 'uruqu wa ajaru, ajru insyaallah yang artinya telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala dari Allah insyaallah taala nah, hadis riwayat Abu Dawud di antara hal yang disunahkan juga ketika seorang berpuasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya zikir pagi dan petang. Ya. Jadi selayaknya untuk kita menghafalkan zikir pagi dan dan petang, entah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, karena faedahnya manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya kalau kita mau membaca ayat kursi, ya. ayat kursi dibaca pada waktu pagi setelah subuh, setelah subuh setelah zikir, sebelum matahari terbit kita baca zikir pada petang tersebut. Demikian juga setelah asar ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, di antaranya ayat kursi. Pada waktu pagi hari kita baca. Ya, sebelum terbit matahari kita baca ayat kursi. Di antara faedahnya atau manfaatnya kata Nabi SAW, Makalaha qalaha hina yusbih ujira nazil hatta yus hatta yumsiyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi pada waktu pagi hari, dia akan dijaga, dilindungi dari jin sampai sore harinya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali misalnya di tempat-tempat ya umum atau di sekolah-sekolah atau mungkin bagian kampus ada orang kesurupan ya. Kalau kita membayar kursi jangan khawatir Allah menjaga kita dari gangguan apa? Jin ya. Tidak perlu datang ke orang-orang pintar minta jimat tidak usah baca kursi gratis ya. Manfaatnya besar dilindungi dari apa? Dari jin. Itu harus saya yakini. Kemudian juga pada waktu ukur harinya kata Nabi SAW, man qala hina yumsi ujira minhum hatta yusri. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi pada waktu sore harinya, maka dia akan dilindungi dari jin sampai pagi hari. Jaminan dari Allah SWT dan Allah la yukhliful niat. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kalau betul-betul kita baca panggilan petang hari dengan niat ikhlas karena Allah, meresapi maknanya, meresapi ayat kursi, maka insya Allah tidak akan ada gangguan dari jin-jin yang yang jelek atau yang buruk yang jahat tersebut. Ya tidak perlu khawatir akan kerasukan jin meskipun semua orang kerasukan kalau kita betul-betul ya menjaga zikir pada yang petang tersebut insya Allah yakin dan yakin hatinya tidak akan mungkin diganggu oleh oleh jin. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang perlu kita baca pada waktu pagi dan dan petang, terutama pada bulan bulan Ramadan. Karena setiap amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Maka tidak eh, tidak layak untuk seorang muslim meninggalkan hal Kemudian juga tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya. Nah, kita membaca Al-Qur'an terlebih lagi yang mungkin ya baru belajar untuk pelancar Ramadan kesempatan untuk kita belajar Al-Qur'an Ya kalau misalnya belum bagus tajwidnya, belajar kepada yang sudah bagus. Ya. Jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Untuk belajar Al-Quran, entah membaca atau belajar tentang makna ayat-ayat Al-Quran Dan Nabi SAW setiap kali bulan Ramadan beliau bermurajaah, artinya mengulang-ulang hafalan beliau kepada Jibril alaihissalam sampai ketika beliau mau meninggal dunia, beliau menghatamkan ya dalam bulan itu dua dua kali bersama Jibril alaihi assalam. Ya kita punya target misalnya bulan Ramadan ini harus paling tidak satu satu apa satu, eh, satu kali khataman misalnya. Atas mampu kita yang penting kita jadikan waktu-waktu kosong kita untuk membaca Al-Quranul Al Karim. Kemudian di antara hal yang disunahkan juga kita banyak-banyaklah untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Terlebih pada zaman sekarang banyak orang yang membutuhkan bantuan orang yang mampu. Maka jangan sampai kita bakhil karena Nabi SAW pada bulan Ramadan mencontohkan kepada kita adalah beliau SAW orang yang paling antusias untuk memberikan sedekah, memberikan uluran bantuan kepada para fukara dan al-masakin. Bila ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ada hal-hal yang dibolehkan di dalam berpuasa, cuma sebagian kaum muslimin terkadang salah dalam menanggapinya atau melarang sesuatu yang dibolehkan di dalam di dalam bulan Ramadan. Di antaranya orang itu ketika lupa makan dan minum ya. Ketika dia sudah berpuasa pagi hari biasanya makan pagi kemudian tidak sadar masuk di dapur minum air misalnya. Sebagian kaum muslim menganggap itu sudah, sudah suatu hal yang dilarang, artinya suatu hal yang bisa membatalkan puasa. Padahal di dalam Islam tidak. Ya. Orang yang lupa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lupa makan dan minum ketika apa? Berpuasa. Ya, Nabi lupanya betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Ya, Nabi SAW mengatakan manasya wa wasaimun fa'akala wa falyutimma shaumahu fa inna ma at'ama Allah wa Kata Nabi sallallahu barang siapa yang lupa sedang dia dalam keadaan puasa lalu dia makan dan minum falyutimma shaumahu maka sempurnakan lanjutkan puasa, karena dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau orang itu lupa, entah pada pagi harinya, atau siang, atau sebelum berbuka puasa, dia minum terlebih dahulu, teruskan puasanya, jangan dibatalkan. Ini ya, sangat sayang kalau dibatalkan. Karena apa Allah dan Rasulnya membolehkan untuk meneruskan puasanya. Mengapa kita membatalkannya? Atau dengan alasan kehati-hatian tidak? Ya, Rasulullah SAW paling hati-hati dan Rasul mengatakan tetap sempurnakan puasa kalian meskipun kalian sudah makan dan minum dalam keadaan lupa. Kemudian yang berikutnya juga yang dibolehkan di dalam Islam ketika orang itu berpuasa yaitu muntah tanpa sengaja. Ya tiba-tiba langsung keluar muntahan dari mulutnya misalnya. Gitu. Ini tetap puasanya sah dan harus diteruskan. Jangan dibatalkan. Nabi bersabda, "Man al qai'u wa huwa sha'imun, falaysa 'alaihi qadha." Eh berarti siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha, tidak ada kewajiban untuk dia mengganti puasanya tersebut. Artinya teruskan puasanya insya Allah syah. Ini berlainan dengan nanti muntah dengan sengaja ada rasa mual di perutnya, kemudian dia muntahkan dengan sengaja, maka dia batalkan ya, puasanya dan diganti pada hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Jadi bedakan antara muntah dengan sengaja dengan tidak sengaja. Kalau dengan sengaja batal puasanya dan diganti dengan puasa pada hari berikutnya. Namun kalau ya tidak sengaja tetap dia teruskan puasanya dan tidak diwajibkan membayar al -Qabah. Kemudian berikutnya eh al-ihtilam nahara wala kharajan mani. Eh di antara hal yang tidak membatalkan puasa dan itu pun suatu hal yang tabii, suatu hal yang alami misalnya saja seseorang pada siang hari tidur, ya tidur siang. Kemudian tiba-tiba ketika bangun dia mendapatkan ada air keluar dari dari kemaluannya misalnya atau sperma keluar. Ya. Ini tetap sah puasanya karena itu tidak mungkin dia bisa menghindarinya karena suatu hal yang yang tidak dia sadari untuk dia me, e, mendapatkan atau mengalami hal tersebut. Ya, keluar mandi pada waktu ya, tidur, ya, katakan mimpi misalnya itu tetap puasa tidak batal, laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian juga khurujul mani min ghaib al aw qasdin ka'nifakir fayanzil. Demikian juga kalau seandainya sperma itu keluar karena mungkin ya pemuda kadang-kadang pikirannya agak yang belum nikah agak kotor misalnya. Pada bulan Ramadan tetap seperti itu. Ya, kemudian keluar mani, itu tetap dia puasnya sah. Namun ya, masalah dia mengkhayal dan sebagainya itu dosanya lain. Ya. Masalah sah puasanya sah puasanya karena nggak ada hal, karena tidak ada dalil yang yang mengatakan itu tidak sah. Ya tetap sah. Cuma dia dosa karena apa? Ya pikirannya kotor atau pikirannya. Kemudian di antara hal yang dibolehkan di dalam Islam atau tidak membatalkan puasa yaitu ketika seseorang ya terutama bagi kaum wanita ketika dia haid misalnya kemudian haidnya sudah selesai pada malam hari ya ketika dia bangun jam tiga misalnya sudah selesai haidnya atau nifasnya kemudian dia berbuka puasa ya eh, kemudian dia sahur makan sahur sampai mungkin dia lupa untuk mandi yang dari ini dari apa haidnya tersebut maka ini tetap dia lanjutkan puasanya jangan di, dibatalkan ya mandi haid atau mandi nifas atau mandi jarabat setelah terbit fajar itu tidak membatalkan puasa ya seorang misalnya mandi janabat eh, lupa mandi janabat pada waktu malam hari atau sebelum sebelum sahur ketika ada subuh dia ingat dia belum mandi janabat tetap dia mandi janabat teruskan puasanya. Demikian juga bagi wanita yang haid sudah suci dari haidnya, kemudian dia mandi pada adat hajar dibolehkan, tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan almat matu wal istinsyaq dengan mubalaghah. Eh, berkumur ataupun menghirup eh, air dari hidung ketika berwudhu dibolehkan. Eh, jangan sampai ketika berwudhu nggak pakai kumur, alasannya batal puasanya tidak. Tetap kumur kemudian juga istinsyaq menghirup air dari hidung namun tidak diperdalam sehingga nanti dikhawatirkan masuk pada e, ke, e, saluran minuman. Kemudian juga di antara yang hal yang dibolehkan di dalam Islam memakai pasta gigi atau odol ketika siang hari. Ya, boleh bersikat gigi. yang nggak boleh itu makan sikat gigi nggak boleh. Atau makan odol nggak boleh. Yang boleh sikat giginya dan ya memakai odol. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda laula anasuku ala ummati la amartum bisiwa inda kulli shalah. Eh, seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Ya, siwak itu ada ya, insya Allah diketahui kayak ranting tumbuhan khusus yang rasanya juga kalau baru terutama itu wangi dan juga seperti mentol. Artinya isi. Itu pun Rasulullah telah menyuruh kita untuk memakainya ketika mau sholat. Entah di bulan Ramadan, entah di malam hari atau siang hari. Artinya dibolehkan untuk kita pakai sikat gigi atau pasta gigi. Ya, karena hal itu tidak termasuk makan dan dan minum. Namun sebagian kaum muslimin ya mengharamkan bagi diri tersebut pada dibolehkan dalam Islam. Ya, tidak ada larangan, tidak ada hadis yang melarang ataupun dari ucapan para ulama yang melarang. Demikian juga memakai celak ya di mata ataupun tetes air mata ya kalau misalnya sakit mata ataupun ya untuk menghilangkan debu tidak ada masalah kalau orang itu pakai tetes mata ataupun tetes eh, hidung ataupun telinga tidak ada masalah itu dibolehkan oleh para ulama eh, namun sebagian orang ini pakai kata bat pun dikatakan itu membatalkan puasa nah, ini pendapat-pendapat yang harus dijauhkan dari kaum muslimin ya, karena suatu hal dibolehkan atau tidak harus ada dalilnya dari dari Allah SWT dan Rasulnya tidak boleh sembarangan kita berpendapat terutama dalam masalah agama. Karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Dalam surat Al-Isra, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam masalah agama jangan sembarangan mengatakan ini halal, haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid kecuali ada dalil, dalil yang ada dasarnya. Ya, jangan sembarangan. Allah pun juga mengatakan wa man adlamu mimman iftara Allah kadzibah. Ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta sama Allah? Tidak dilarang namun dikatakan dilarang. Ya. Dikatakan halal oleh Allah namun dikatakan haram. Ini berbahaya. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan hal juga yang dibolehkan oleh para ulama yaitu bal urriqi wan naqama. Ya menelan ludah sendiri ataupun hal yang ada di mulut kita kalau memang hal tersebut tidak bisa untuk kita keluarkan itu dibolehkan untuk kita telan karena itu bukan masuk hal yang membatalkan puasa demikian juga bagi orang yang sakit asma ya yang punya misalnya kebiasaan mati apa alat e, untuk mempelancar pernapasannya itu dibolehkan oleh para ulama apalagi hal itu termasuk hal yang darurat dan termasuk hal yang tidak merupakan makan dan minum ya meskipun sehat 24 jam pakai itu nggak akan kenyang ya tidak ya dilarang demikian juga di antara hal yang dibolehkan ketika seorang itu berpuasa di bulan Ramadan al iktisar naharon baru ya, mandi siang hari meskipun niatnya itu untuk meredam rasa haus atau nggak diminum airnya Ya, cuma sekedar ya, untuk meringankan jangan apa tidak terlalu panas eh, hawanya dia mandi. Ya meskipun tujuannya untuk seperti itu dibolehkan. Ya, karena pernah Rasulullah SAW meminta kepada seorang sahabat untuk mengambilkan air, kemudian dia beliau tuangkan di atas kepala beliau pada pada siang hari. Ya, tujuannya meringankan rasa haus ataupun rasa panas dalam tubuh beliau. Kemudian diberikan juga hal yang dibolehkan dalam orang yang berpuasa atau bayu fi nahri Ramadan memakai minyak wangi ya. sebagian orang anti itu minyak wangi pada waktu bulan Ramadan sekian hari ya. padahal itu pun tidak ada yang menghalanginya untuk memakai ya, tidak dilarang kemudian juga berbekam ya, di antara cara pengobatan Nabawi adalah berbekam Nabi Sallam di akhir hayat beliau pernah berbekam pada beliau dan dalam keadaan berpuasa ya, Bekam mengambil darah kotor dari tubuh beliau ketika bulan Ramadan itu dibolehkan adapun hadis yang mengatakan aftar haji wal mahjum bahwasanya orang yang membekam dan yang berbekam itu wajib untuk berbuka artinya batal puasanya ini hadis yang sudah nasak dihapus oleh perbuatan Nabi Islam yang mana pada akhir hari beliau beliau pernah berbekam sedangkan beliau pernah ber, eh, pada waktu hari itu, pada waktu itu beliau ber, berpuasa itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini mudah bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan dengan soal jawab kalau memang ada pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama pertanyaannya keutama 10 hari pertama bulan Ramadan. Disebutkan di dalam ya sebuah hadis bahwasanya awal Ramadan itu rahmah ya, awal Ramadan itu rahmat. Namun ini tidak benar. Kemudian pertengahannya adalah maghfirah, kemudian terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ya, ada hadis yang sering diucapkan oleh para kutoba bahwasanya awal Ramadan itu adalah hari hari ma, uh, eh, yang atau rahmat. Kemudian yang pertengahannya bulan Ramadan adalah maghfirah pengampunan yang terakhir itu adalah pembebasan api neraka ini hadisnya lemah. Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, semua bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu keutamaannya kurang lebih sama. Ya, di antara keutamaan awal Ramadan bisa di ya Allah membukakan pintu-pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Kemudian juga Allah membebaskan manusia dari api neraka, wa dari laila. Ya, setiap malam Allah membebaskan manusia dari api neraka. Eh, banyak utama utamanya Jadi tidak ada khusus pada 10 hari pertama. Ya, hari pertama tidak ada utama khusus. Semuanya sama. Pertama, pertengahan maupun yang yang terakhir. Tidak ada bedanya. Dan oleh karena itulah, ma'asyar muslimin, ikhwanikillah, rahimani wa rahimakumullah, eh, terkadang ya, pada bulan-bulan seperti bulan Ramadan, banyak sekali hadis-hadis yang sebetulnya tidak sah dari Rasul SAW atau hadis lemah, hadis palsu dari Rasul SAW, namun masih disampaikan oleh sebagian kutubah. Ya, maka kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menggunakan hadis yang palsu atau hadis yang bukan dari Rasul SAW. Rasul SAW pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berdusta atas namaku, memakai hadis yang bukan dari ucapanku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Di antaranya hadis yang sudah kita sampaikan tadi, awal Ramadan rahmah, pertengahannya maghfirah, kemudian terakhirnya pembebasan dari neraka. Ini hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Di antara juga hadis yang eh, dijadikan promosi oleh orang-orang yang jual obat, sumu tasehu, berpuasalah kalian nah, akan apa? Sehat. Ya, ini hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun maknanya benar, itu jangan sampai kita katakan itu dari Rasulullah SAW itu artinya apa? Mengucapkan hadis yang bukan dari Rasul SAW ancamannya berat. Barang siapa yang berdosa atas nama aku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ini ada pertanyaan, saya banyak yang belum paham, terlebih pada hal-hal yang dianggap tidak ada tadi, seperti lafaz niat, nuzul Quran dan lain-lain. Namun saya ini belajar lebih dalam bagaimana kiat-kiat agar saya bisa memahami agama ini secara menyeluruh dan dan benar. Yang perlu kita camkan di dalam diri kita bahwasanya Islam ya itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda, lailuha kana hariha la yazighu 'anha ila halik." Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, "Aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan Islam yang putih bersih." Ya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, Nabi telah mengajarkan Islam secara putih bersih. Malamnya seperti siangnya kata Nabi SAW. Artinya terang benderang Islam itu. Ini tauhid, ini tauhid, ini sunnah, ini sunnah, semuanya sudah pada zaman Rasulullah Alaihi Wasallam. Kata beliau tidaklah menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan binasa. Artinya apa? Setelah meninggalnya Rasul SAW, Islam ini dikotori sedikit demi sedikit. Ajaran yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam Islam. Ya. Hadis-hadis yang bukan dari Rasul dimasukkan ke dalam hadis-hadis Rasul. Sehingga tercampur adukan antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Maka kewajiban seorang muslim mencari mana Islam yang murni itu. Mana Islam yang betul-betul dari Rasul SAW yang pernah diajarkan Allah kepada Rasulnya, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mau belajar Islam, belajar Islam dari sumbernya yang asli. Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat. Kalau kita belajar tafsir, belajar tafsir yang ada ucapan para sahabat. Kalau kita belajar akidah, belajar akidahnya para sahabat Rasul Wasallam, Karena mereka mendapat Islam yang putih bersih. Ya bukan Islam yang ada di sekelompok ya, kaum muslimin sekarang. Islamnya tercampur dengan filsafat, Islamnya tercampur dengan tasawuf, padahal itu bukan dari Islam. Ya. Kalau kita mau mendapat kebenaran yang pertama, hati kita bersihkan dari dari fanatik golongan. Ya, kita hilangkan semua. Kita ingin al-haq kebenaran. Ya, kita cari kebenaran karena ikhlas karena Allah SWT, pasti kita akan ditunjukkan. Ya, kalau mau belajar tadi Al-Qur'an, hadis, kemudian pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bukan dari pemahaman kelompok-kelompok yang ada sempalan sekarang ini bukan. Ya, belajar dari sumbernya yang yang asli. Dari pimpinan para ulama salaf, ulama-ulama al-sunnah yang terdahulu. puasa penuh di bulan Ramadan. Suatu hari kita lupa niat di malam hari. Apakah sah puasanya? Ya niat itu tidak harus misalnya merenung di sini kemudian meniatkan dalam hati tidak. Misalnya saja seorang itu sudah niat untuk berpuasa sebulan penuh. Itu dia sudah cukup untuk dia berniat. Apalagi kalau dia apa? Ketika jam 3 malam atau jam 4 malam di sekarang ini bangun kemudian bersiap-siap untuk makan sahur Ya berarti dia sudah apa? Niat untuk berpuasa. Ya, insya Allah sah puasanya. Kalau toh pun dia misalnya pada malam harinya dia tertidur karena capek sampai fajar tiba dan dia sudah berniat dari awal Ramadan untuk berniat, untuk berpuasa sebulan penuh, insya Allah sah puasanya tetap dia laksanakan puasanya tersebut. Saya bertanya lagi, saya sering puasa Senin Kemis, tapi saya lupa untuk niat pada malamnya. Dan saya bangun pada saat subuh dan langsung puasa. Apakah puasa saya tidak sah? Tadi yang kita bicarakan masalah puasa di bulan Ramadan. Wajib menyiapkan puasa tersebut pada malam harinya. Adapun puasa-puasa sunnah, seperti puasa Senin, Kemis, atau yang lainnya, dibolehkan tidak berniat pada malam harinya. Apa dasarnya? Pernah suatu saat Rasul SAW pada pagi hari mau makan pagi sarapan, namun tidak mendapatkan makanan. Lalu langsung Rasulullah berniat untuk puasa pada hari itu. Ini puasa Basuna. Puasa sunnah tidak diharuskan untuk berniat pada malam hari. Boleh pada pagi harinya. Karena apa? Ada contohnya dari Rasul SAW. Beliau berpuasa pada pagi hari, padahal tidak ada niat untuk berpuasa pada malam harinya. Saya saat puasa Ramadan dan Senin Kamis itu datang sahur eh, itu jarang sahur, tapi pada saat Ramadan hanya minum air saja. Terus berniat, tapi kalau puasa Senin Kamis saya bangun pas subuh boleh atau tidak saya puasa Ramadan atau Senin Kamis. Eh, sahur dengan apapun juga. Ya, kalau nggak dapat nasi atau nggak dapat tambah minum air itu sudah merupakan sahur. Ya dibolehkan. Ya, sahur merupakan hal yang sunahkan dan dalamnya banyak barokah dan manfaatnya. Maka jangan sampai kita melalaikannya terutama di bulan Ramadan ini. Apakah dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal menggunakan rukyat lokal atau rukyat global? Eh cukup rukyat lokal ya karena libur ibadatul rukyat itu setiap negara itu punya rukyat masing-masing. Ya seperti Orang misalnya berbuka puasa, ya meskipun antara matahari dan bulan itu sebagai lama menyamakan. Artinya apa? Antara terbitnya dan tenggelamnya bulan, antara ah, terbit dan tenggelamnya matahari berbeda dari satu negara dengan negara yang yang lainnya. Demikian juga dengan bulan. Ini saya saja, kita di sini berbeda dengan negara Saudi Arabia 4 jam kurang lebih. Kita berbuka dahuluan, kemudian Saudi 4 Apa kita setelah kita waktu berbuka mereka boleh berbuka? Tidak, karena apa? Belum tenggelam matahari. Demikian juga dengan penentuan syawal. Ya, tidak ada dalil harus mengikut saudara Arabia tidak ada. Cukup setiap negara menentukan apa ru'yahnya. Maka selain bagi rakyat sebetulnya untuk mengikuti pemerintah. Ya, tidak menggunakan apa? Ru'yah setiap organisasi punya ru'yah masing-masing. Kacau. Makanya pada zaman Rasulullah SAW Demikian juga pada zaman Khulafa Rasidin, ya ketika mereka melihat hilang, nggak langsung disebarkan, namun mereka datang lapor kepada Rasul SAW dan para Khulafa Rasidin sebagai pemimpin pada waktu itu. Lalu mereka pun yang memutuskan ini adalah penentuan satu Ramadan atau satu Syawal sehingga terjadi persatuan antara kaum kaum muslimin. Namun ya sekarang ya, sangat disayangkan ya masing-masing eh, egois sekali untuk menentukan nilainya masing-masing ya pakai ini menggunakan ya sendiri ini menggunakan sendiri suatu hal yang tidak di ya tidak dibenarkan oleh Islam yang menentu yang berhak menentukan satu Syawal atau Ramadan pemerintah kaum muslimin seperti masalah uh, al-hudud seperti kolong tangan, raja dan sebagainya bukan hak perorangan, itu hak pemerintah. Kalau toh tidak dilaksanakan, dosanya bukan untuk rakyat, untuk pemerintah. Maka enak kita sebetulnya, ya, kembali kepada ajaran ajaran Islam. Yang berhak menentukan adalah pemerintah kaum kaum muslimin dan setiap pemerintah punya ru'yah masing-masing. Bagaimana hukumnya ketika seorang berpuasa kemudian siang hari menangis karena doa, berdoa tanpa sengaja air tangisan itu masuk ke dalam ke dalam mulut. Ya. Kalau airnya seember ya mungkin bisa membatalkan. Ya, kalau sekedar tetes sengaja apalagi agak ditelan kemudian dikeluarkan lagi insya Allah tidak membatalkan puasa apa sebenarnya hilal itu ya hilal itu awal ya, bulan yang muncul pada awal awal bulan apa yang menyebabkan awal mulai berpuasa pada tahun-tahun yang lalu berbeda? Ya, yang membuat berbeda adalah orang-orang yang seperti kita katakan tadi, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang terkadang menyelisi Islam. Ya, padahal yang menentukan adalah pemerintah, namun dia ya mengatakan oh bulan telah melihat hilal. Yang nggak tahu mungkin orang itu melihat lampu di tengah eh, laut misalnya, lampunya kapal, kemudian dikatakan hilal. Ya, maka semudah itu Islam ya ada saktinya kemudian yang menentukan pemerintah bukan eh, organisasi-organisasi apalagi terkadang Allah alam disisipkan unsur-unsur politik dan sebagainya. Ya maka harus hati-hati kembalikan kepada pemerintah karena mereka yang berhak. Dan itu yang diajarkan oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul walil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian, pemerintah kaum muslimin, pemerintah negara kita. Ya. Karena mereka adalah orang-orang orang muslim, taat kepada mereka. Tidak ada dalam Islam taat kepada partai, taat kepada organisasi atau yayasan, terutama dalam menentukan hilang. Yang ada taat kepada pemerintah kaum kaum muslimin. Maka kalau kita mau selamat seperti itu, kalau kita mau bersatu, bersatulah di atas ajaran Islam. Bagaimana hukum puasanya seorang wanita yang mendapatkan haid ketika menjelang berbuka? Artinya kalau memang sudah waktunya berbuka ya dan beres kan. Namun kalau sebelum azan maghrib atau sebelum tenggelam matahari maka batal puasanya. Ya. Nah itu harus diterima itu al-qadar Allah sudah takdir Allah. Jangan sampai dia merasa sedih atau eh, laut dalam kesedihan jangan. Ya sudah itu pasrahkan kepada Allah. Allah nanti akan yang mengganjar pahalanya. Ya Allah yang maha tahu. Karena sesuatu yang darurat. Ya, namun kalau sudah waktunya azan, kemudian dia haid, ya artinya sudah berpuasa penuh dia. Namun kalau sebelum waktunya azan maghrib datang, kemudian ya dia kedatangan haid maka batalkan puasanya. Tapi tetap insya Allah Allah yang maha tahu Allah akan memberikan pahala kepadanya. Apa hukumnya pada waktu puasa onani pada malam hari? Nah, ini suatu hal yang sangat ya, bertentangan. Puasa itu pada siang hari untuk menahan apa? Nafsu syahwat. Ya, kemudian pada malam hari setelah berbuka, ya disalurkan syahwatnya tersebut di dalam sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang bertentangan. Ya, ini dapat mengurangi pahala puasa. Mungkin puasa insya Allah sah, ya puasanya sah, namun dia mendapatkan dosa karena apa? Orang ini atau perbuatan maksiatnya tersebut. Apa ciri yang nampak pada malam Lailatul Qadar? Yang bukan dalam sebuah hadis Rasul SAW. Di antara ciri malam Qadar itu antara yang pertama penentuannya itu malam ganjil ya malam ganjil dari bulan Ramadan dan yang paling rojek itu pada malam 27 Ramadan itu diantaranya kirinya secara alami karena Nabi Sallam hawanya tidak terlalu apa panas dan dingin dan itu pun terkadang masih eh, suatu hari yang relatif ya makanya nah, memang susah untuk menentukannya makanya di antara rahasia kenapa dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu agar kaum muslimin betul-betul bersungguh-sungguh bukan apa malam hari cangkro atau begadang lihat mana manfaatnya tidak bukan itu yang disyariatkan yang diharapkan itu beribadah ya bukan mencari kapannya bukan yang penting kaum muslimin betul-betul beribadah kepada Allah pada malam-malam ganjil, insya Allah dia akan mendapatkan malam yang Qadar. Ya, bukan kerjaan nongkrong kemudian mana malam malam tidak. Ya. Beribadah kepada Allah yang banyak, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Al-Qadar. Kemudian pada pagi harinya kata Nabi SAW di antara kiriman Al-Qadar itu matahari tidak terlalu bersinar atau sinarnya itu kurang dibandingkan pada malam-malam eh, pada pagi-pagi sebelumnya. Apabila pada waktu puasa hati kita sedang tidak enak, lalu tiba-tiba kita marah, apakah puasa kita batal? Ya tidak, ya, itu bukan termasuk yang membatalkan puasa. Enak saja kalau eh, marah membatalkan puasa, marah terus saja nanti batal puasanya makanan minum siang hari. Tidak, ya, batal. Ya, sesuatu yang membatalkan puasa sudah juga jelaskan. Contoh-contoh antaranya makanan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian ya, muntah dengan sengaja. Kemudian jima atau bersetubuh itu termasuk membatalkan puasa atau haid dan nifas membatalkan puasa. Adapun seperti ini tidak membatalkan puasa namun terkadang bisa mengurangi pahala puasa seseorang. Ada pertanyaan? Eh, saya seorang wanita yang ingin tahu masalah jenggot. Kalau aku boleh tidak berkaitan dengan tema Apakah seorang laki-laki boleh mencukur jenggotnya bila lebih dari segenggam? Yang pertama, di antara ya, ajaran Nabi SAW, beliau mengatakan khalifun musyrikin. Selisilah orang-orang musyrikin, akul leha, peliharalah jenggot. Wajah syawarib, dan cukurlah kumit atau tipiskanlah kumit. Di dalam hadis itu dan banyak macam riwayat-riwayat lain, Nabi memerintahkan, mewajibkan. Kata para ulama ini adalah perintah dan salah. memakai kata-kata perintah. Aku Afuliha, perilah lehya. Artinya biarkanlah lehya jenggot kalian jangan dicukur. Ini adalah perintah yang wajib. Barang siapa yang mencukurnya, dia melaksanakan sesuatu yang haram. Kemudian juga kalau kita lihat, ini merupakan sunnah para ambiya. Ya, para nabi, dari nabi, semuanya nabi. Jangan nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat kisah beliau dengan nabi Harun, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, La takut bilihyati wala birasi. Jangan engkau memegang kepalaku dan memegang jenggot. Nabi Musa berjenggot. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu wudhu, beliau di antara sunnahnya, yukhalil lihyatahu. Menyelah-nyelah jenggotnya ketika berwudhu. Ketika membasuh muka, menyelah-nyelah jenggotnya. Artinya Nabi SAW apa? Berjenggot. Para sahabatnya juga demikian. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW, ajarannya Rasulullah SAW. Dan para sahabat sepakat untuk melaksanakan hal tersebut. Ya. Namun sebagian kaum muslimin, naudzubillah bukan malah melihat bahkan apa? Mengolok-olok. Lihat itu kambing lewat. Ya. Naudzubillah ini dzalik. Ini adalah suatu apa? Istihza. Memperolok agama Allah padahal berat ancamannya. Ya. Kalau nggak bisa banyak istighfar. Ya. Harus gentle. Kalau nggak bisa istighfar, jangan malah memperolok. Bahkan para ulama mengatakan di antara salah satu sebab orang itu murtad dari agama kalau orang itu memperolok ajaran agama, memperolok ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tahtazi'un, la ta'tadiru, la ta'tadiru, faqad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah SWT, katakanlah oleh Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan ajaran Rasulnya, kalian saling memperolok. La ta'tadiru, janganlah kalian minta ampun, setelah kalian beriman. Kafatun kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian apa? Beriman. Kata para ulama di antara 10 hal yang membatalkan keislaman seseorang memperoleh ajaran Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti tadi ya seperti kambing kemudian kalau ada orang yang meninggikan celananya di atas mata kaki dikatakan kebanjiran atau nggak punya kain dan sebagainya padahal itu ajaran Nabi kalau memang toh nggak bisa melaksanakan banyak istighfar ya Jangan istighfar jangan malah memperoleh ajaran agama, bahaya. Ya masalah agama jangan dipermainkan. Bahayanya bukan hanya di dunia maaf, tapi di di akhirat juga. Bisa kufur orang yang memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara asal jenggot itu dipelihara. Kalau tidak punya, jangan berlebihan kemudian apa namanya membeli minyak itu dan ini sebagainya untuk menumbuhkan tidak yang diwajibkan memelihara kalau sudah ada dipelihara kalau tidak ada jangan dipaksa untuk di atau pakai jenggot palsu dan janda ya yang asli sudah yang orisinil ya itu dipelihara kalau memang nggak bisa kali Allah nafsan illa ah Allah tidak membebani satu kaum sesuai dengan kemampuannya kalau sudah ada dipelihara kalau tidak ada jangan dipaksa-paksa adapun masalah bolehkah mencukur jenggotnya bila lebih dari senggang? Memang ada riwayat dari Abdullah bin Umar, ya anaknya Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau mencukur jenggot beliau kalau sudah sampai segenggam, artinya segini, ya. Segenggam segini artinya kalau sudah ada kelebihan boleh cukur. Ya, bukan sebaliknya, segenggam segini artinya kalau segini dari dia cukur atasnya bukan. Ya. Kalau sudah segenggam ada kelebihan boleh cukur. Itu pendapatnya Abdul bin Umar dan dibolehkan satu ulama. Cuma yang roje, wallahu alam, ucapannya Rasulullah SAW, ya artinya kalau sudah panjang pun tetap dipelihara. Ya, tidak boleh apa di dipotong. Ya, itu adalah pendapat Abu Umar wassalamualaikum taala anhu kita lebih berpegang pada pendapatnya Rasul SAW karena Rasul SAW meskipun panjang pun tetap dipelihara sih tanpa apa di dipotong. Wallahu alam. Cuma kalau ada yang berpendapat seperti itu tidak bisa kita apa? Kita celah. Wallahu a'lam. Apa hikmah dari puasa Ramadan? Apa manfaatnya? Yang pertama, ciri seorang muslim ya. Ciri seorang muslim apabila ada perintah atau larangan, cukup dia sami'na wa ta'na. Mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Sebagaimana firman Allah, "Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, untuk menghukumi di antara mereka, mereka cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, tanpa bertanya dahulu apa hikmahnya, apa manfaatnya. Ya, misalnya mengapa kita puasa bulan Ramadan, mengapa kita sholat lima waktu sehari semalam, mengapa sholat subuh dua rakaat, mengapa dan sebagainya. Ini tidak layak untuk disampaikan seorang muslim ketika mendengar perintah Allah Allah mengatakan la la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah ber, berbuat demikian? Namun mereka lah manusia yang akan ditanya. Ya. Tidak perlu kita atau tidak selayaknya untuk menanyakan tentang hikmah ketika mendengarkan perintah. Namun bukan berarti tidak dibolehkan. Yang pertama kalau mendengar perintah langsung taat. Ya. Ada dalilnya taat tanpa komentar. Sebagaimana kita para sahabat Rasul SAW ketika turunnya ayat untuk mengharamkan khabar, ya, mereka langsung taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bertiri-tiri dia tanya, kenapa Allah mengharamkan khamar? Ya, padahal mereka adalah orang yang paling hobi minum khamar, mabukan. Namun ketika datang perintah Allah dan iman mereka sudah menyatu dalam daging mereka, mereka pun pasrah meninggalkan semua ben, semua eh, khamar. Bahkan dikatakan ketika turunnya ayat khamar, para sahabat langsung ya, memecah bejana-bejana yang berisi khamar minuman keras. Sampai di kota Madinah itu banjir minuman keras. Artinya apa? Para sahabat menuangkannya. Baru berlepas dari minuman khamar tersebut. Dan tanpa berdiri tanpa berkomentar banyak. Langsung sami'na wa wa Demikian juga kita para sahabat para sahabat perempuan dari kalangan sahabat Rasulullah ketika turun an hijab wajibnya berhijab, wajibnya berjilbab, Ya, langsung mereka merobek-robek kordin kordin mereka. Untuk apa dijadikan sebagai baju, sebagai hijab, sebagai jilbab mereka. Tanpa bertanya mengapa dan mengapa. Ya, itu adalah ciri seorang mumin, seorang yang beriman kepada Allah. Namun kalau di belakang itu, setelah itu, setelah melaksanakan perintah, kemudian dia mengetahui hikmahnya, tidak masalah. Artinya dibolehkan oleh itu mengetahui hikmah di balik semuanya itu. Namun pertama kali taat dulu. Adapun hikmahnya belakangan. Makanya para ulama mengatakan it al ain dalil walatas al ta'dil. Tanyakan dalilnya apa? Dalilnya ini wajib atau haram dan jangan tanya tentang kenapa dan mengapa. Ya. Namun setelah kita taat baru ya kita mengetahui hal tersebut tidak ada masalah. Di antara hikmah puasa atau diwajibkannya puasa sebagaimana ayat Allah kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diperintahkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum takut Agar kalian bertakwa kepada Allah. Digembleng selama sebulan beribadah kepada Allah. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau betul-betul dia bak, menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, Ramadan merupakan madrasah pengembangan untuk orang bisa menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, manfaatnya banyak sekali, manfaat duniawi maupun ukhrawi. Di ya, antara manfaat duniawi juga masalah kesehatan. Insya Allah sudah bisa dirasakan oleh sebagian kaum muslimin bagaimana manfaat puasa kalau dalam kesehatan. jangan ke dalam masalah Ramadan, orang operasi saja dengan puasa itu baik. Ya. Kemudian dalam beberapa penyakit kalau misalnya emak sebagian orang ketika dia ditimpa penyakit emak itu kalau puasa lebih bagus ya, daripada apa? Daripada dia dia, dia berpuasa. Manfaat apa? Duniawi. Kemudian juga manfaat dalam mata sosial. Eh kaum muslim masya Allah berbondong-bondong untuk bersedekah, bersedekah, memberikan takjil. Eh ada kebersamaan, sholat berjamaah di masjid. Eh banyak sekali manfaat puasa di bulan di bulan Ramadan. Ya itu saya minta kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan saya cukupi sekian saja wa alamin dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh